Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fi din azza wa jalla. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Al-Mandumah Al-Haiyah li Abi Bakar bin Abi Dawud yang syarah oleh siapa? Syekh Saleh Al-Fauzan Habibullah taala. Al-Imam Abu Bakar bin Abi Dawud siapa namanya? Abu Bakar bin Abi Dawud siapa namanya? Abdullah. Abu Dawudnya siapa namanya? Naam, Sulaiman al Ash'af As-Sistani rahimahullah. Siapa? Ulangi. Rahimahullah. Naam, Sulaiman ibnul Ash'af As-Sijistani rahimahullah. Ulangnya antum. Naam. Tafadhal. As'as. Sulaiman ibnul Ash. Ayo, jangan terbalik ya. Sulaiman ibnul Ash'af. Ayo, jangan terbalik. Ayo, as sistani rahimahullah. Naam, barakallahu fikum. Itu namanya Al-Imam Abu Dawud, pemilik Sunan Abu Dawud. Nah, anaknya yang mengarang kitab ini, yaitu kitab Al-Ha'iyah, sebuah pantun atau puisi diakhiri dengan huruf apa? Ha. Paham ya? Diakhiri dengan huruf ha. Disyarah oleh siapa ini? Syarah oleh siapa? Eh? Syekh Shalal Al-Fauzan hafizallahu taala. Kita lanjutkan. <clears throat> Sekarang kita masih berada pada halaman 56 itu ya, bawah itu. Yang bawah. Setelah tiga itu ya. Naam. Kata beliau setelah beliau menyebutkan Syekh Shalal Fauzan hafizallahu taala perhatikan baik-baik. Naam, halaman 56 bawah itu yang belum ketemu, yang enggak punya kitab atau belum punya kitab nanti fotokopi, beli kitabnya kalau ada rezeki. Naam barakallahu fikum karena penting sekali untuk apa? Sebagai simpanan masa depan nanti. Ya, nanti beli ya insyaallah ya atau fotokopi gitu ya, sudah punya. Nah, yang belum punya diusahakan. Insyaallah, eh, Ibnu Umar sudah punya? Eh, bagus. Kita lihat. Kata beliau, "Fa in akhralta bi wahidatin min hadhihi tsalas, fa innaka takhsar wa la tuflihu abadan." Allah musta'an. Kata beliau, jika terhilangkan salah satu dari tiga perkara ini, yaitu apa? Pertama, kan tiga perkara kalau ingin apa? Ingin selamat dunia dan akhiratnya. Pertama, berpegang teguh dengan Al-Qur'an. Kedua, mengikuti petunjuk ketika apa menghindarkan apa menjauhi perkara bid'ah. Kata beliau, jika terluputkan, terlewatkan, hilang daripada salah satu tiga perkara ini, maka sesungguhnya engkau akan rugi dan tidak akan beruntung selama-lamanya. Rugi. Karena apa? Karena kita harus mengikuti Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ingin selamat ikuti Al-Qur'an was Sunnah. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Perhatikan baik-baik. Al-Qur'an was Sunnah kunci. Tali Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Al-Qur'an was sunnah. Kita diperintahkan untuk berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya mana? Antum antum Apa? Apa? Jangan melesok kemana-mana. Yang jelas saja. Apa? Naam, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semuanya dengan tali Allah dan jangan bercerai-berai. Apa tali Allah? Al-Qur'an Sunnah. Kami itu larangan bercerai-berai. Nah, jadi kita semuanya ingin bersatu bisa. Orang hizbiyun yang mereka mengatakan ahlu sunnah sekarang kok bercerai-berai ya? Berpecah belah kita karena ahlu sunnah enggak bercerai-berai. Enggak berpecah belah. Yang berpecah belah bercerai-berai adalah al bid'ah wa Kalau ingin bersatu bisa enggak bisa? Kalau ingin bersatu bisa, cuman harus kembali kepada apa? Solusi yang Allah taala kabarkan, Fa'in tanah tanaza'tum fi shayin farudduhu ila wa Rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Artinya jika kalian berselisih, nah maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Kembalikan kepada Al-Qur'an wa was sunnah. Itu kalau mau kembali. Tapi kalau enggak mau kembali ya enggak bisa bersatu. Eh, antum saksikan orang-orang yang nah mereka berdakwah di bawah naungan yayasan eh, di bawah naungan jamiah, di bawah naungan proposal. Dan nah, kita mau bersatu dengan mereka nggak bisa. Mereka yang kita ajak bersatu untuk apa? Mengikuti Al-Qur'an Sunnah. Kalau belum mau mengikuti Al-Qur'an Sunnah nggak akan bisa bersatu. Tidak akan bisa bersatu. Yayasan kami kan dibangun di atas Al-Qur'an Sunnah, bohong. Yayasan di Indonesia itu dibangun di atas undang-undang dasar, bukan dibangun di atas Al-Qur'an Sunnah. Paham ya? Jangan sampai terkecoh ya. Enam, Syekh fulan membolehkan, Syekh fulan membolehkan teliti. Membolehkan bagaimana? Ucapan mereka kalau kita telusuri, kalau yayasan tersebut dibangun di atas Al-Qur'an Sunnah, ya, di Indonesia gimana? Ya, yayasan di Indonesia ada nggak dibangun di atas Al-Qur'an Sunnah? Gak ada. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Allahumma musta'an barakallahu fikum ikhwan fid din, Hati-hati. Kata beliau di sini, Syekh Saleh Fauzan menasihatkan niscaya engkau akan rugi dan tidak akan beruntung selama-lamanya kalau tidak berpegang teguh dengan Al-Qur'an Sunnah tidak mengikuti petunjuk dan tidak menjauhi perkara bid'ah. Qala ta'ala, "Faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun." Maka barang siapa yang berat timbangan-timbangannya, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladziina khasiru anfusahum. Dan barang siapa yang ringan timbangan-timbangannya, maka mereka adalah orang-orang yang merugi atau mereka adalah orang-orang yang merugikan diri diri mereka sendiri. Fa fabiddul falah wal khasar. Diddul falah wal apa? Wal khasar. Apa khasar? Lawan daripada keberuntungan adalah kerugian, bangkrut. Paham ya? Naam, Allah musta'an. Wal billah. Dan berlindung itu hanya kepada Allah. Walam yakhsarul amwal. Mereka enggak bangkrut hartanya. Nah, tidak rugi hartanya, bal khasiru anfusahum tapi bangkrut dirinya. Dirinya dikorbankan. Eh? Akhirnya dirinya masuk dalam neraka. Bukan hartanya. Wa kaunul insan yakhsaru nafsahu hadza ashad anwa'il khasar dan keberadaan manusia rugi terhadap dirinya eh, rugi dirinya mengorbankan dirinya itu bisa dikatakan apa kerugian yang paling besar waliyadzubillah sekarang barakallahu film kisah eh, orang yang bunuh berapa nyawa itu 100 nyawa bayangkan baik-baik semula yang dia bunuh berapa semula 99 jiwa dia bunuh akhirnya dia bertanya kepada orang yang pandai ibadah, gemar ibadah dia, ahli ibadah, tapi nggak punya ilmu. nggak punya ilmu, bayangkan. Dia ahli ibadah, ibadahnya semangat tapi ilmu nggak ada. Nah, akhirnya ilmu karena ilmu nggak ada, jawaban dia itu justru mengenai dia sendiri. Tidak bisa menyelamatkan orang yang bertanya tadi, tidak bisa menyelamatkan nyawa dia sendiri. Coba bayangkan, dia tanya, "Aku sudah membunuh 99 jiwa, apakah masih ada pintu taubat bagi diriku?" Nah, kata dia, "Tidak ada." Dibunuh sekalian. Eh, orang tadi itu yang pandai ibadah, ahli ibadah tapi nggak punya ilmu dibunuh sekalian. Berarti apa? Karena tidak punya ilmu, enam jawaban dia tadi berbahaya sekali. Jawaban dia akhirnya apa? Tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, tidak bisa menyelamatkan orang lain. Ini menunjukkan kebodohan sangat bahaya. Hati-hati. Kebodohan bisa membunuh dia sendiri, bisa pula membunuh orang lain gitu loh. Nah, akhirnya apa? Setelah genap 100 jiwa dia bunuh, tanya kepada orang yang berilmu. Bayangkan, Beda caranya. Kalau orang berilmu tanya, aku sudah bunuh 100 jiwa. Apakah masih ada pintu taubat? Sebutkan apa yang menghalang-halangi antara kamu dengan taubat. Bayangkan, dia mengatakan asli ada pintu taubat, padahal 100 jiwa yang dia bunuh. Nah ini orang yang berilmu. Orang yang berilmu bisa menyelamatkan dia sendiri, kan dia nggak dibunuh. Dan bisa menyelamatkan orang lain. Yang pertama tadi bagaimana? Yang pertama tadi ahli ibadah, ibadahnya kuat. Tapi karena nggak punya ilmu, nggak menyelamatkan dirinya sendiri, terbunuh akhirnya kan, dan tidak bisa menyelamatkan orang lain. Oleh karena itu ikhwan fiddin azan wasakumullah ilmu itu sangat penting, sangat berharga, jangan disepelekan, jangan diremehkan. Semangat dalam mencari ilmu, diamalkan, paham ya? Bukan sekedar apa? ditimbun barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Qul innal khasirina alladziina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah ala dzalika huwal khusranul mubin. Katakanlah sesungguhnya orang-orang yang merugi adalah orang-orang yang rugi terhadap diri diri mereka sendiri dan keluarga mereka hari kiamat nanti. Ketahuilah sesungguhnya itu kerugian tersebut adalah sebenar-benar kerugian. Jadi kerugian yang benar itu bukan rugi hartanya. Harta habis untuk apa? Berdakwah enggak masalah. Harta habis untuk mencari ilmu enggak masalah. Tapi kalau jiwanya habis dimakan oleh api neraka jangan. Paham ya? Oleh karena itu Allah Taala sudah mewanti-wanti di dalam Al-Qur'an Karim, jagalah diri kita dan keluarga kita. Eh? Allah Taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro." Itu dihafal itu ya. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Jadi kita menjaga diri kita dan keluarga kita. Nah, jangan kita ngoreksi orang lain dulu kemudian dirinya nggak dikoreksi, jangan. Paham ya? Tapi dirinya dibenahi. Nah, sebelum benahi orang lain. Seperti itu. Kita semuanya tidak aman dari fitnah, tidak terselamatkan dari kesalahan. Yang salah kita upayakan, kita benahi, kita luruskan. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Mahum insyaallah ya. Jadi ahlu sunnah ketika menyalahkan orang yang salah, eh, mentahdir kelompok-kelompok sesat yang ada, itu bukan berarti ahlu sunnah itu maksum. Bukan. Ahlu sunnah tidak maksum dari kesalahan. Kesalahan masih ada, tapi bukan berarti karena tidak maksum kemudian diam dari kebatilan, jangan. Kebatilan harus kita nah barakallahu fikum jelaskan agar manusia itu tahu mana yang hak, mana yang batil. Ah, maksudnya ya? Bukan berarti kita maksum. guayahnya memperingatkan ahlu bid'ah ad-dhalal padahal dia baca banyak kelirunya, bukan ke situ arahnya. Tapi berupaya membenahi, berupaya untuk lurus, berupaya untuk meniti jejak yang benar, seperti itu. Ketergelinciran, kekeliruan wajar. Yang jelas dia mau kembali kepada kebenaran. Yang jadi permasalahan, ketergelinciran, kekeliruan yang terus berlalu, dinasehati nggak segera kembali. Itu nanti akan melahirkan kekeliruan yang berikutnya. Sebutkan oleh para ulama, jadi satu kekeliruan, satu bid'ah yang dia lakukan kok dia tidak taubat ketika nasihati dia akan melahirkan bid'ah-bid'ah yang lain setelahnya. Antum saksikan saja. Mulai dari bid'ahnya na'am atau na'am barakallahu fikum hizbiyahnya orang-orang ahlu bid'ah wa dolal Eh, mulai semula na'am membolehkan gambar yang tidak ada bayang-bayangannya, yang tidak ada apa? gambar yang hanya bayangan saja. Ujung-ujungnya akhirnya selfie. Eh, muncul lagi berikutnya, ujung-ujungnya enggak masalah kalau cuman film kartun katanya. Nah, kalau bukan manusia, benar-benar manusia kartun nggak masalah. Yang membedakan itu sebenarnya siapa yang membedakan seperti itu? Rasulullah semenjak bersabda mengatakan bahwasanya na barakallahu fikum la'anallahu al-musawwirin yaumil qiyamah. Allah Taala melaknat para penggambar makhluk bernyawa sampai hari kiamat atau di hari kiamat nanti. Itu nggak bedakan kartun nggak kartun. Tahu kartun antum? Nah, tahu kartun antum? Mau kartun nggak kartun semuanya haram. Gambar makhluk bernyawa. Karena nama surah yang ras. Gambar makhluk bernyawa diharamkan kepalanya itu. Faida tuqti faida quti ar-ras fala surah. Tapi kalau sudah dipotong kepalanya, dihilangkan kepala, dihanguskan, dihancurkan, enggak nampak kepalanya, enggak ada gambar lagi yang diharamkan. Ingat baik-baik di rumah-rumah yang masih punya foto-foto kenangan terdahulu pernikahan, hancurkan bismillah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum di HP-HP kenang-kenangan dulu selfie dengan istrinya misalkan atau dengan temannya, hapus bismillah. Seperti itu, harus ada gerakan. Kalau enggak ada gerakan 5 tahun, 10 tahun yang akan datang enggak ada perkembangan sama sekali. Wah, anak sudah ngaji 5 tahun kok seperti ini ya? Ya salah sendiri. Salah sendiri enggak? Salah sendiri dia enggak ada gerakan. Jadi gambar-gambar seperti itu harus kita perhatikan baik-baik di rumah-rumah misalkan ini kan larangannya kalau gambar untuk orang besar, kalau anak kecil nggak masalah. Akhirnya anaknya diberikan pakaian-pakaian yang gambar apa? Unyil, Hello Kitty, eh? atau gambar-gambar yang lainnya misalkan. Keliru nggak itu? Keliru apa? walaupun Hello Kitty ada kepalanya nggak Haram. Nah, terus bagaimana Ustaz? Misalkan kita belikan anak kita boneka, foto silakan potong kepalanya. tidak masalah kan? Beli boneka, bismillah. Boneka tanpa kepala. Paham ya? Nah, kalau mau belikan boneka, tapi kalau orang yang cerdas itu dia berpikir daripada nanti kita masukkan gambar seperti ini malaikat enggak masuk rumahnya, mending dibelikan yang kira-kira enggak nah barakallahu fikum enggak bergambar makhluk bernyawa. Dibelikan mobil-mobilan kalau anak laki-laki misalkan nyala, ya, anak perempuan kecil enggak masalah juga. Atau misalkan pedang-pedangan, tembak-tembakan di rumah tapi ya, bukan di pondok ya. Nah, Allah musta'an. Seperti itu enggak masalah, tapi kalau dibelikan boneka, alasannya Aisyah aja bermain-main dengan boneka juga di zaman Rasulullah tapi antum yakin bonekanya ada kepalanya di situ? Apakah cuma kain dibentuk gitu aja? Nah, jangan berpikiran negatif kepada umil mukminin. Jadi kita langsung arahnya ke positif saja sudah. Mereka paling anti dengan apa? Dengan gambar-gambar makhluk nyawa. Seperti itu caranya. Ada gerakan ya. di rumah beli sabun, beli sampo ada gambarnya bismillah. Kita tanamkan kepada anak-anak kita biar mereka itu tahu mana yang haram mana yang halal. Karena kalau antum tanamkan sejak kecil itu anak akan tergambar dia, wah oh, ini haram ini, enggak boleh nih dihapus kepalanya. Seperti itu. Kecuali yang dikecualikan. Seperti apa? KTP, paspor, uang itu dikecualikan hanya saja kita tidak boleh memaparkan di tempat umum, disembunyikan di tempat yang aman, dompet atau di lemari seperti itu. Paham maksudnya ya? Ada pun yang bisa dihapus dihapus. Paham ya? gambar dia sampo atau di na'am barakallahu fikum sabun atau yang semisalnya. Bismillah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum harus ada gerakan. Sejak sekarang sampai nanti kalau enggak ada gerakan enggak akan berkembang. Anak yakin itu. Karena apa? Karena jumpai seperti ini bukan di Jawa, di luar Jawa juga banyak seperti itu. Maksudnya ada ikhwah yang lalai gitu loh. Dia teriak-teriak haram. Gambar makhluk dia haram. Di rumahnya masih banyak gambar misalkan. Paham ya? Bahkan TV siap misalkan. Allahumma musta'an. Yang jelas barakallahu fikum wa Nasihat Syekh Shalal Fauzani sangat bagus sekali. Nah, kita tutup yang terakhir barakallahu fikum wa qaulaka la'allaka hadha raja'un harapan. Nah, apa sih awal mulanya? Awal mulanya apa sih awal mulanya pantunnya ini? Ingat enggak antum awal mulanya? Antum? Apa? Naam, tamassak bihablillahi wattabi'il huda wala taku bid'iyan la'alaka tuflihu ingat baik-baik itu wala taqu bid'iyan la'alaka tuflihu jangan kamu melakukan perkara bid'ah semoga engkau beruntung ini rojak bukan harapan Li anal akidah as-sahihata alla mali ahadin bil falah illa man syahida Rasulullah SAW. Perhatikan baik-baik ini. Dikarenakan termasuk keyakinan yang benar menurut ahlu sunnah wal jamaah. Kita tidak boleh memastikan seorang pun dengan keberuntungan atau keselamatan kecuali yang telah disaksikan oleh Rasulullah SAW. Misalkan antum lihat saudara kita ahli sunnah, sunni salafi dia. Meninggal dunia, mesti dia masuk surga. Boleh enggak gitu? Mesti dia masuk surga? Jangan. Kita berharap semoga dia termasuk surga. Paham ya? Karena untuk memastikan sesuatu yang enggak dipastikan oleh dalil itu jangan. Cuman kalau antum globalkan setiap orang mukminin di mana? Surga itu boleh. Tapi kalau per individu kita berharap. Kita berharap. Kalau ada misalkan dari kalangan pelaku dosa besar, meninggal dunia, muslimin dia, cuma pelaku dosa besar, jangan dipastikan pasti masuk neraka. Pasti masuk neraka dia, kekal misalkan. Keliru enggak? Keliru. Yang benar bagaimana? Kita khawatir kalau seandainya Allah Taala nanti menghadap ya. Ya semoga Allah Taala mengampuninya karena pelaku dosa besar masih bisa ada dua kemungkinan. Kemungkinan diampuni, kemungkinan diadab sesuai dengan kadar dosanya. Paham maksudnya ya? Paham maksudnya antum? Paham enggak maksudnya? Paham? Ayo. Kita lihat di sini. Au jaa fil Qur'an annahu min ahli falah atau yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an bahwasanya si fulan termasuk orang yang beruntung seperti Ukasha bin Mihsan. Ukasha bin Mihsan kenal antum? Enggak kenal? Antum kenal? Ukasha bin Mihsan. Siapa itu? Ukasha bin Mihsan, antum kenal? Antum kenal? Siapa? Ya jelas sahabat Nabi benar. Cuman siapa dia? Ya. Termasuk apa? Yang dan tanpa adab ya? Termasuk salah satu orang yang mendapatkan doa Rasulullah, mas surga tanpa hisab, tanpa di adab. Ciri-cirinya ingat nggak Ciri-cirinya orang masuk surga tanpa hisab, tanpa ya Apa? Kita minta dikai. Allah mustahilnya dibalik balik Allah musta'an. Antum tidak minta diruqyah. Dua. Tidak berupa dengan kai. Kai itu apa? Mesin dipanaskan. Ketiga. Tidak bertatoyur, tatoyur itu apa? Apa? Tatoyur itu apa? Apa? Menentukan apa? Ewa, menentukan nasib dengan burung atau yang semisalnya. Yang keempat. Yang keempat. Yang keempat. Nah, pertama bertawakal hanya kepada Allah Taala. Ciri-ciri orang yang masuk surga tanpa dihisab, tanpa di adab. Di antaranya bin Mihsan radhiyallahu anhu. Kita lihat di sini kalau fikum, amma man lam ya'ti fil kitab aw sunnah ta'yinuhu annahu minal muflihin fa innana la nazimu lahu bil falah. Adapun yang tidak datang dalam Al-Qur'an dan atau As-Sunnah bahwasanya dia termasuk orang-orang yang beruntung, maka kita tidak bisa memastikan dengan keberuntungan, hanya berharap. Walakin narju lil muhsin. Akan tapi kita berharap bagi orang yang berbuat baik agar mendapatkan surga, wa nakhafu al musi dan kita mengkhawatirkan bagi orang yang berbuat jelek. Naam kalau seandainya diadab oleh Allah taala, wa aidan al muslim la yaqtaru bi amalih. Dan na'am barakallahu fikum Hendaknya seorang muslim tidak tertipu dengan amalannya. Wah, amalanku sudah banyak. Aku sudah sunni salafi mesti selamat. Aku setiap hari sudah sholat, setiap hari taklim terus. Mesti, mesti masuk surga misalkan. Jangan. Jangan tertipu dengan amalannya. Semuanya berharap agar kita termasuk penduduk surga. Nasallahu salamatul afiyah wa nasallaha an yaja'alana min ahli jannah. nasallaha an yuafiqan wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. rabbil alamin.